Dan tidak ada keuntungan apapun yang dia dapatkan dari situ. Tidak ada keuntungan apapun yang dia dapatkan. Melainkan dia hanya ingin menyesatkan kita. Melainkan dia hanya tidak mau melihat kita ini baik. dan itu sudah diproklamirkan permusuhannya semenjak awal terciptanya ayah kita Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Satu intinya adalah syaitan. Hanya saja oknumnya yang banyak bisa jadi dari bangsa jin bisa jadi dari bangsa manusia. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا Dan demikianlah kami jadikan setiap para nabi musuh-musuh mereka syaitan dari bangsa jin dan manusia. Mereka bekerja sama bahu membahu membisikkan ucapan-ucapan manis yang menggiurkan tujuannya supaya Anda tersesat dan jauh dari kebenaran. Berarti musuh kita itu satu, syaitan. Hanya saja bisa jadi dari bangsa jin, bisa jadi dari bangsa manusia. Makanya cara menghadapinya pun juga berbeda. Kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala di mukaddimah tafsirnya, cara menghadapi syaitan dalam wujud manusia, Allah Azza wa Jalla mengatakan, idfa' billatihi ahsan. Cara menghadapi syaitan dalam wujud manusia bisa jadi dengan mujamalah. Bisa jadi dengan basa-basi. Bisa jadi dengan mengambil hati dia. Bisa jadi kita melembutkan hati dia. Bisa jadi dengan hadiah. Bisa jadi dengan pujian. Bisa jadi dan bisa jadi yang intinya adalah idfa' billatihi ahsan. Intinya adalah menghadapi setan dari bangsa manusia dengan cara yang baik. Itu kalau setan dari bangsa manusia. Tapi kalau setan dari bangsa jin, kebaikan yang Anda persembahkan, kelembutan yang Anda persembahkan, justru akan merusak Anda. Tidak ada tawar-menawar dengan setan dari bangsa jin selain daripada zikrullah azza wa jalla wa imma yanzaghannaka syaitanu nazghun fasta'id billah. Selalu dilawan dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Marah karena sebabnya dari syaitan Walaupun mungkin setan dari manusia tetapi ketika menyusup di hati kita itu adalah setan dari bangsa jin yang unsurnya tercipta dari api sehingga timbullah di wajah orang marah itu merah terlihat merah maka Rasulullah menganjurkan untuk mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Enggak ada lagi. Beda dengan manusia manusia kita acapkan auzubillahi rajim tersinggung dia. Ngerti kita mau pergi ta'lim. Mau kemana lo? Mau pergi ta'lim sono, ada ta'lim di sana. Ngapain ta'lim? Mending jualan sini. Auzubillahi rajim. Marah dia tersinggung. Lo kamu anggap saya syaitan ya? Tersinggung dia. Kenapa? Dia manusia. Allah mengatakan idfa billatihi ahsan. Beda sikap ketika menghadapi setan dari bangsa manusia dengan setan dari bangsa jin. Setan dari bangsa manusia bisa jadi menjadi lembut, menjadi lunak karena baiknya kita. Dan itu terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak kali kejadian orang masuk Islam karena melihat akhlak beliau yang lembut, Orang masuk Islam karena tertarik dengan perlakuan beliau. Terjadi kepada Sumamah bin Utsal. Terjadi kepada beberapa orang sahabat ridwanullah Alaihi majma'in. Beda dengan setan dari bangsa jin. Senjatanya kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah Senjata dia di dalam menyesatkan, berusaha untuk menyesatkan kita itu hanya dua. Syahwat, syubhat. Itu senjata yang punya syaitan. Syahwat, syubhat. Anda berhasil lolos dari syahwat. Masuk dari syubhat Astagfirullahaladzim. Anda berhasil lolos dari syahwat, dari syubhat, masuk dari sisi gurur. Itu syaitan. Digoda dengan syahwat, dunia dia tinggalkan. Salat malam rajin, salat duha dia nggak pernah tinggalkan. Ibadah ta'lim luar biasa, masya Allah. Syahwat luar biasa, Melihat perempuan yang bukan mahram yang gak halal bagi dia menundukkan pandangan. Masya Allah. Jangan menyangka bahwa syaitan akan menyerah. Ketika dia tidak bisa. Kata Imam Ibn Jauzi, Wa min masaidis syaitan. Annahu yusawimul insan. Di antara cara syaitan untuk menyesatkan manusia adalah dia terlebih dahulu menjiwai seseorang. Itu cerdasnya syaitan. Dia terlebih dahulu menjiwai Anda. Ini orang karakternya, tabiatnya kemana? Ketika dia tahu karakternya orang ini adalah syahwat, subuhat, apa namanya syahwat, maka itulah kesibukan dia, senjata dia. Tapi ketika dia tidak bisa menggoda Anda dengan syahwat, Masya Allah, Anda adalah seorang yang ifah yang menjaga diri. Anda adalah seorang yang memiliki kepribadian yang berwibawa, yang agamis, takwa kepada Allah Azza wa Jal. Syaitan maju kepada langkah yang berikutnya, langkah syubhat. Langkah syubhat sehingga paling tidak Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, paling tidak kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fit tahrish bainahum. Paling tidak Inna syaitana aisa an ya'budahu al-musalluna fi jaziratil Arab. Walakin fit tahrish bainahum. Syaitan telah cuci tangan putus asa untuk memperhambakan bangsa Arab khususnya kepada dia. Mau menggoda manusia untuk menjadi hamba dia, budak dia nyerah syaitan nggak sanggup. Tapi apa fit tahrish bainahum? Dia adu domba. Paling tidak syaitan ketika tidak berhasil menggoda anda dengan syahwat, syubuhat, masuk dia dari babul gurur, sehingga ada perasaan di dalam hati anda ketika melirik kiri dan kanan, rasanya saya paling baik dah. Lihat itu kurang ajarnya syaitan. Rasanya kayaknya gak ada yang pantas masuk surga selain saya. Maka pokoknya yang tidak seperti saya sikat semuanya. Kasihan daripada kalian ngajak orang ke neraka katanya. Coba lihat. Masuk syaitan dari babul gurur. Membisikkan di dalam hati anda babul gurur. Sehingga ada perasaan Masya Allah syahwat enggak. Subuhat juga enggak tetapi masuklah syaitan dari babul gurur. Ada perasaan kayaknya saya ini berbeda dengan orang lain. Kalau saya berbicara rasanya saya paling wah. Buktinya apa? Orang banyak melihat saya. Orang banyak mendengar saya masuklah dia dari babul gurur. Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala memasukkannya di dalam bab kitab beliau Al-Kabair. Bab gurur. Gak terasa orang. Gak terasa. Melihat dia sholat duha, melihat orang gak sholat duha. Allah apa ini orang? Dia sholat malam melihat orang gak sholat malam, ah syaitan itu orang. Dia baca Quran melihat orang gak baca Quran, kasihan itu orang. Ahlun nar semuanya. Hmm. Syaitan. Coba lihat. Dia bercadar ngelihat orang yang gak bercadar. Kapan ibu ini mau taubat katanya? Astagfirullahaladzim, syaitan coba. Masuklah syaitan itu dari babul gurur. Ditanamkan di dalam hati kita ini babul gurur, perasaan gurur, magrur, merasa bahwa seakan-akan orang kalau belum seperti kita susah untuk masuk surga. Makanya barakallahu fikum Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quranul Karim untuk selalu merendah diri waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin dan berendah dirilah jangan pernah merasa bahwa ketika seorang dai berbicara di depan umat dia sudah lebih baik daripada umat yang dihadapinya Anda ada di antara umat yang duduk di depan kita ini, ada di antara orang tua yang duduk di depan saya, di depan ustadz, di depan siapa saja, ternyata dia lebih baik seribu kali daripada yang berbicara di hadapannya. Cuman karena dia rendah diri, cuman karena dia tawadu. Ternyata Nggak taunya bapak yang duduk di depan kita ini dia setiap malam subhanallah nggak pernah meninggalkan sholat malam. Dia setiap hari nggak pernah meninggalkan sholat duha. Dia setiap hari nggak pernah meninggalkan kiraatul Quran. Paling tidak dia menjata hari-harinya dengan Al-Quran. Dia setiap Senin Kamis puasa. Jelas barakallahu fikum. Ukuran kita bukan dari penampilan yang terbahir kita. Tetapi coba ketika dia sendirian. Nah. Setiap hari kita ini berhadapan dengan syaitan. Dan jangan pernah mengira syaitan akan menyerah. Ada beberapa cara atau beberapa upaya syaitan untuk terus berusaha menyesatkan manusia. Dan sekali lagi saya ingatkan, tidak ada cara untuk melawan kecuali dengan zikrullah azza wa jalla. Orang kadang bangun tidur, ketiduran, gak sholat subuh. Ngamuk-ngamuk. Dasar ini setan ini. Lu mau berantem sama siapa? Setannya malah ketawa dia. Gak ada lawannya, malah setannya ketawa. Karena memang begitulah kerjaannya syaitan. Ada bidangnya masing-masing. Ada yang mengganggu ketika Anda sholat. Ada yang membisikkan supaya Anda menceraikan istri Anda. Ditampakkan seakan-akan ketika melihat istri Anda itu sudah tua, sudah peot, sudah keripot. Tapi kalau ngelihat istri orang lain walaupun sudah nenek-nenek kelihatan cantik, kelihatan ayu, denot, geboy, lenot, lemot gitu, setan. Kerjaannya memang begitu. Ada setan yang seperti itu. Ada setan yang pada saat Anda tidur mengikat rambut Anda tiga ikatan setan. Kemudian setan mengatakan kepada setiap ikatan alaika lailun tawilun farkud, malam masih panjang, ayo tidur terus sampai bablas. Anda bangun kemudian berdoa, lepas itu satu ikatan, berwudu lepas ikatan kedua, sholat malam lepas tiga ikatan, sehingga bangun di pagi hari dalam keadaan semangat menumpuh aktivitas hari itu. Ada setan yang antri ketika Anda makan. Gak baca bismillah, kesempatan dia makan bersama Anda. Subhanallah. Kesempatan setan makan bersama Anda. Baru makan dikit, udah kenyang. Kenapa? Gak baca bismillah. Kenyang, tapi barusan lima menit, sepuluh menit cari makan lagi. Tidak ada berkahnya. Ada setan yang mengganggu khusus suami istri pada saat berhubungan. Kapan orang lupa membaca doa, kesempatan dia pun ikut andil, ikut nimbrung. Maka jangan asal. Berhubungan suami istri jangan asal. Hafal dulu doanya. Pelajari dulu doanya ada setan yang antri pada saat masuk pada pada saat Anda masuk rumah, terutama di malam hari. Ketika Anda masuk rumah tidak membaca bismillah, tidak salam kepada keluarga Anda, setan mengajak teman-temannya, "Ayo. Lumayan malam ini kita bermalam di rumah ini. Kita bisa makan malam di rumah ini, kita bisa nginap di rumah ini." Makanya kadang-kadang Paling kewalahan kalau ada orang yang ngeluh curhat. Ustaz, rumah saya banyak penampakan katanya. Mintanya diapain? Dirukyah. Nggak perlu dirukyah Pak, Bu. Gimana? Kalau sholat malam, panterin suaranya. Suara bacaannya yang keras. Bangun sholat malam, bacaannya yang keras. Dan seperti itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagaimana dalam Musnadul Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah wahai Umar, kenapa tadi malam saya mendengarkan suara Anda salat malam keras sekali sampai di luar? Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, uqidhu al wushnan wa atrudu bihi syaitan." Ya Rasulullah, saya bermaksud membangunkan keluargaku yang sedang tidur dan ingin mengusir setan dari rumah saya. Kalau sholat malam suaranya yang keras bacaannya. Istrimu sholat di rumah komat keras. siang kira-kira gak kedengaran di luar biar setan itu lari. Baca. mesam mesam aja itu yang curhat. Ustaz, boro-boro sholat malam, sholat lima waktu gak ada yang sholat Ustaz. Nah sekarang yang mau dirukia siapa? Satu rumah penampakan. Kalau begitu yang mau dirukia yang mana Pak? Nah itu satu rumah penampakan. Sesama penampakan dilarang saling mendahului. Ya bingung kadang kalau ada orang curhat. Di rumah ada penampakan. Rumah penuh dengan gambar bernyawa. Di depan anjing. Di dalam gambar bernyawa. Full musik siang dan malam. Ada penampakan yang dipanggil ustadz. Ustadznya bingung. Suruh sholat malam bacaannya. Mesam-mesem aja. Mohon maaf Pak Ustadz. Gak ada yang sholat. Astagfirullahaladzim. Nah yang mau diusir siapa ini? Penampakan semua di rumah. Jadi kan cari temannya. Ada setan yang mengganggu anda ketika membaca Al-Quran. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ kalau mau baca Quran jangan lupa isti'adah. Bahkan ada setan yang bertugas meniupkan, meniup, mohon maaf, di dubur pada saat Anda sholat. Sampai serendah itu kerjaannya syaitan. Sampai serendah sehina itu kerjaannya syaitan. Tetapi apapun dia lakukan demi untuk menyesatkan umat manusia. Sehingga orang tadinya sholat, habis wudhu, di luar sholat nggak ada apa-apa dia. Nggak terasa mau kentut, nggak terasa mau buang angin, aman dia. Begitu wudhu masuk sholat, mulai kacau pikirannya. Aduh, kayak ada angin keluar. Tadi bukan lagi tadabur bacaan imam, bukan lagi tadabur Al-Quran yang dia baca, tetapi dia bukan lagi bur dia tadubur dulu. Dubur aja yang dipikirin. Angin. Aduh, tadi kayak ada angin keluar. Tadi itu keluar dari dubur apa pecah dalam perut angin itu ya. Ini rasanya pokoknya itu aja yang dia pikirkan daripada ragu-ragu salat saya ragu-ragu kata dia daripada ragu-ragu sah apa enggak batal apa enggak mending tak batalin sisan brol di dalam salat. Kan kalau sudah brol kan pelong hati kan yakin katanya keluar wudhu masuk baru masuk mulai lagi kenapa sadar bahwa memang ada setan yang bertugas sampai sehina itu sampai serendah itu syaitan dia mau meniupkan di dubur pada saat anda sholat tujuannya supaya anda gak khusyuk di dalam sholat maka lawan dan kendalikan kata Syekh Ibn Sayyidin rahimahullah ta'ala dalam syarah bulughul maram ketika mensyarah hadis Rasulullah ditanya tentang seorang yang mendapati sesuatu di dalam perutnya. Apakah dia keluar atau melanjutkan sholat? Kata Rasulullah lanjutkan sholat dan jangan keluar sampai dia mencium bau atau mendengar suara. Kata beliau, orang mungkin bisa berkata bahwa dengan mengeluarkan angin yang mengganggu pikiran dia, dia akan lebih yakin bahwa dia telah batal. Keluar wudhu, baru masuk. Tetapi sadarkah Anda bahwa berarti Anda adalah jajahan syaitan? Anda adalah orang yang selalu tunduk pada jajahan syaitan. Dan syaitan tidak akan berhenti kalau sudah berhasil memperdaya Anda. Jangan dikira cuma satu kali, coba aja perhatikan. Kalau sudah berhasil satu kali, lihat orang itu nanti kedua kali, ketiga kali terulang lagi. Itu. Makanya jangan dituruti. Masa sih sholat cuma berapa menit gak bisa nahan? Kira-kira kalau makan dengan istrinya mau gak istrinya seperti itu makan? Baru makan dikit buang angin. Istrinya pinggat ke rumah orang tuanya kalau gitu. Memang setan ada khusus yang membisikkan seperti itu. Maka dilawan. Karena pada hakikatnya yang namanya sifat syaitan dari sisi lain dia memang begitu ambisi. Dari sisi lain dia memang khannas. Min syarril waswasil khannas. Itu sifat syaitan. Dari satu sisi dia memang begitu ambisi dari segala sudut, dari segala sisi. Dia terus membisikkan waswas di hati anda. Naam min syarril waswas al khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Dari jadi dari satu sisi memang begitu ambisi, begitu semangat syaitan untuk menyesatkan Anda berbagai macam was-was, berbagai macam angan-angan, dia bisikan, dia upayakan kepada Anda supaya tersesat, tetapi dari sisi lain ternyata syaitan itu juga khanas. Jadi ini dua sifat yang kontroversial. Waswas itu artinya ambisi terus membisikkan, menyesatkan kita. Sedangkan khannas itu adalah sifat yang berlawanan. Artinya dia pengecut, dia akan lari, atau akhir dia akan sembunyi. Jadi dari satu sisi memang setan kelihatan ganas, kelihatan pemberani, kelihatan berat godaannya. Dari sisi lain, dia ternyata yang sangat lemah, yang sangat hina, yang sangat penakut, yang sangat pengecut. Tergantung kitanya. Makanya kapan syaitan itu waswasi, waswas syaitan akan terus membisikin, membisikkan kepada kita kalau kita selalu lalai. Kalau kita selalu lalai. Kapan kita lalai dari zikrullah, syaitan akan terus membisikkan. Tapi ketika kita zikir kepada Allah Azza wa Jalla, syaitan khanas, pergi dia, lari. Jadi memang dari satu sisi, dia ini begitu rakus, begitu ambisi, dari sisi lain begitu penakut dan pengecutnya dia. Maka lawan selalu dengan zikrullah azza wa jal. Lawan dengan taatullah. Kata imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Di dalam kitab beliau. Ighasatul Lahafan. Dan ini kitab sangat bermanfaat. Penting kita baca. Penting kita bahas. Karena memang seperti yang tadi kita terangkan, ada orang kadang-kadang merasa paling baik. Itu pun juga termasuk godaan syaitan. Qalaf al-babu salis ashar. Al-babu salis ashar. al salis ashar. Salas as-salis ar-rabi'ata ashar. arba'at ashara. Salasat ashara selamanya dibaca mabni ala fathil juz'ain. Al-babu thalith ashar. Bab yang ke-13. Fi makaidi syaitan allati yakidu biha ibn Adam. Fasl. Makarnya syaitan yang dipakai untuk menipu dan memperdaya Bani Adam. Sasarannya adalah Bani Adam. Kenapa barakallahu fikum? Karena manusia ini kata Imam Ibn Qayyim al rahimahullah, Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dari dua unsur. Unsur makhluk yang terbaik yaitu malaikat dan unsur makhluk yang terendah yaitu hewan. Allah Azza wa Jalla menciptakan malaikat. Allah meletakkan pada malaikat itu akal dan tidak diletakkan padanya syahwat dan nafsu. Sehingga kalau ada orang mengatakan malaikat terus-menerus berzikir kepada Allah siang dan malam, nggak begitu nggak ada keistimewaannya. Karena kenapa? Ya karena memang malaikat diciptakan untuk berzikir. Nggak ada perutnya, nggak ada syahwatnya, nggak ada nafsunya, sehingga dia nggak perlu nikah, nggak perlu cari makan, nggak perlu bisnis, nggak perlu kerja dia. Memang Allah ciptakan seperti itu dia. Allah menciptakan kepada malaikat ukul, akal, tanpa syahwat, tanpa nafsu. Allah Azza wa Jalla menciptakan hewan dan Allah meletakkan kepada mereka syahwat, nafsu dan tidak diberi akal. Otak ada tapi akal nggak ada. Makanya jangan heran kalau ada kambing lihat rumput nggak bakal tanya ini halal apa haram. Gak bakal teriak, rumput siapa ini, makan aja udah. Memang itu otaknya kambing. Allah ciptakan kepada dia syahwat, nafsu, dan tidak diberi akal. Sedangkan manusia, kata Imam Nul Qayyim, Allah Azza wa Jalla ciptakan dari dua unsur ini. Unsur makhluk yang terbaik yaitu malaikat dan unsur makhluk yang terendah yaitu hewan. Allah kumpulkan pada manusia ada akal, ada nafsu, ada syahwat. Dua unsur. Malaikat ada, unsur hewani ada. Makanya manusia ini jangan tersinggung ya. Kita aja yang sebenarnya salah paham. Tapi sebenarnya manusia ini kalau dibilang di dalam Al-Quran itu hewan, yaitu benar. Kita aja kalau manusia dibilang hewan tersinggung, kenapa nggak paham bahasa Arab? Tapi hewan itu kan dari bahasa Arab, bukan bahasa kita. Hewan, hewan, hidup, itu hewan asalnya. Sehingga kalau manusia dibilang hewan tersinggung berarti nggak mangga hidup kamu itu. Hewan, hayawan, hidup. Manusia dibilang hewan, hayawan karena hidup. Juga manusia ini dibilang dabah. Daba kalau diartikan dalam bahasa kita apa? Binatang. Sedangkan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin illa alallahi rizquha. Rezeki kita ini di tangan Allah atau bukan? Di tangan Allah. Berarti manusia juga daba. Tapi mau nggak anda dibilang daba? Marah. Kenapa daba itu artinya kullu ma yadibu alal ard. Setiap yang berjalan di muka bumi, yang hidup di atas bumi, itulah daba. Dabba dibu Berarti manusia juga dabba. Cuman terjemah letterletnya binatang. Sehingga orang marah dibilang manusia dabba. Allah ciptakan pada manusia ini dua unsur. Hewani dan malaikat. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Faman qaddama aqlahu ala syahawatihi kana mutashabbihan bil malaikah." Wa man qaddama syahawatihi ala aqlih kana mutasyabbihan Maka kalau manusia dia selalu mendahulukan akal sehatnya, dia selalu mendahulukan akal normalnya, warasnya di atas syahwatnya dan nafsunya, maka dia berarti menyerupai malaikat. Tapi kalau dia sudah mendahulukan syahwatnya, ada perempuan gak peduli halal haram yang penting syahwat penuhin puaskan. Ada uang gak peduli halal haram yang penting gak ada yang lihat korupsi. Maka berarti manusia dalam bab ini telah mirip dengan hewan atau bahkan bisa jadi kata Allah Azza wa Jalla balhum abal bisa jadi lebih rendah dan lebih hina. La ilaha illallah. Tergantung. Anda mau memilih kepada siapa? Mau memilih menyerupai malaikat atau mau memilih menyerupai hewan? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Allah sudah memberi akal kepada Anda. Qala rahimahullah. Qala Allah Ta'ala ikhbaran an aduwihi iblis. Iblis ini sebagai sigah mubalaghah dari kata abla sayublisu iblas iblis yang artinya jauh dari kebaikan bangkrut jauh dari kebaikan dan kebenaran ablasa iblas iblis kalau dikatakan iblis artinya benar-benar sangat jauh dan jauh dari kebaikan. Ini moyangnya siapa? Iblis moyangnya siapa? Moyangnya moyangnya siapa? Moyangnya para jin. Illa iblisa karena minal jinni fafasaqan amri rabbih. Kecuali iblis. Dia adalah dari bangsa jin. Kata Imam Nukasir dalam kitab beliau Al-Bidat wa Nihaya, iblis adalah Abul Jan, moyangnya para jin. Sebagaimana Adam moyangnya manusia. Qala Allah Ta'ala ikhbaran an aduwihi iblis. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memberitakan menceritakan tentang musuhnya yang bernama iblis. Lamma sa'alahu an imtina'ihi anis sujudi li Adam. Ketika Allah bertanya kepadanya, "Mengapa Anda enggan untuk sujud kepada Adam?" wahtijajihi bi annahu khairum min dan juga hujahnya iblis bahwa dia lebih baik dari Adam. Jadi dari sini ya ikhwan barakallahu fikum ini sudah cukup memberi gambaran kepada kita. Sebaik apapun diri Anda jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Jangan pernah merasa anda lebih baik dari yang melayani Anda ketika Anda berada di suatu tempat. Anda datang mau daurah. Anda datang mau memberikan ta'lim. Anda datang mau memberikan pengajian. Jangan pernah merasa Anda lebih baik daripada yang melayani Anda. Sehingga apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda maukan, dimarahi, disuruh, saya jangan. Jangan pernah Anda merasa lebih baik dari yang melayani Anda. Bisa jadi sekali lagi dia lebih baik, cuman karena tawaduknya dia. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan di malam hari. Kita nggak tahu apa yang dia lakukan, demikian pula apa yang dilakukan oleh istrinya di malam hari. Ternyata mereka adalah keluarga ahli ibadah. Ternyata mereka adalah keluarga yang baik di malam hari salat malam, di siang hari salat duha. Ketika ada perasaan Anda lebih baik dari orang lain, itu sudah sifat iblis. Iblis kenapa nggak mau sujud kepada Adam? Anak khairum min. Saya lebih baik dari dia, subhanallah. Perasaan Anda lebih baik dari orang lain, hati-hati. Ini pada hakikatnya adalah warisan iblis. Bisa saja memang ada alasan, bukan tanpa alasan ada orang merasa lebih baik. Kenapa? Saya sholat, dia nggak sholat, saya kan lebih baik. Tapi ingat ya, bahwasanya hati ini di jari jemari Allah Azza wa Jal. Yukallibuhu kaifayasha. yasha. Bisa jadi beberapa hari kemudian hidayah dicabut dari hatimu, diberikan kepada orang itu. Orang itu sholat, kamu nggak sholat. Jangan pernah hati-hati dari perasaan-perasaan yang seperti ini. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hawnan. Anda hafid Quran. Makanya ada ulama yang mengatakan mazilta mazilta aliman mazilta aliman ما دمت تشعر بأنك جاهل فإذا شعرت بأنك عالم فأنت جاهل Anda orang yang berilmu selama Anda merasa bahwa Anda adalah orang yang jahil. Anda adalah alim, orang yang berilmu. Selama Anda merasa diri Anda ini jahil. Kapan Anda merasa orang yang berilmu, orang yang sudah mumpuni, maka Anda jahil berarti pada saat itu. Memang perasaan syaitan subhanallah. Jangan. biannahu khairum min. Dan dia beralasan kenapa nggak mau sujud kepada Adam. Karena dia lebih baik. Karena dia lebih baik. Dan ini bahkan mohon maaf. Ini sekarang di Indonesia. Perasaan yang seperti ini itu mau dijadikan mau diatasnamakan agama dengan dalil agama Islam Nusantara. Artinya berarti apa? Kita lebih baik dari Arab. Kita nggak butuh Islam Arab. Nah, kalau nggak butuh Islam Arab, orang masuk Islam pakai bahasa apa coba? Mau masuk Islam, saya bersaksi tiada Tuhan selain Tuhan. Nggak pakai bahasa Arab. Mau sholat pakai bahasa apa? Sifat kesombongan iblis dia merasa lebih baik sehingga nggak mau sujud kepada Adam. Ini mau dijadikan atas dasar agama, kemudian dikemas dalam bentuk kita ingin menciptakan Islam Nusantara yang pada hakikatnya adalah pemurta dan Nusantara. Apa artinya kalau Anda Islam terpisah dari Arab? La ilaha illallah. Batil, mungkar. pemurta dan Nusantara. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la yaskhar qaumun min qaum, asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai kalian satu sama yang lain merendahkan yang lain. Bisa jadi yang kalian rendahkan itu lebih mulia daripada yang merendahkan. Kata Imam Sa'ad rahimahullahu taala wa hadza haqqun dan itu memang nyata bahwa orang yang merendahkan derajatnya selalu dibawa Na'udzubillah. Kata iblis ana khairum min. Qala wa ikhrajihi minal jannati annahu sa'ala an yunzirahu fa anzarah. Bahwasanya iblis memohon kepada Allah agar diberi umur panjang. Sa'ala rabbahu an yunzirah. Naam. Nazara yanzuru di dalam bahasa Arab itu artinya melihat. Tetapi kalau bersambung dengan huruf jar nazara ila saya melihat ke tapi kalau tidak ada huruf jar nazartu zaidan itu berarti bukan artinya saya melihat zaid tetapi artinya saya memberi senggang waktu. Saya menunda waktu. Saya memberi jeda waktu kepada Zaid. Naam. Seperti di dalam Al-Quran, Unduruna La taqulu ra'ina walakin qulu unduruna wasma'u. Naam. Itu kalimat nazarah. Nazara buru artinya melihat. Tetapi kalau dia idza ta'adda bi harfil jar. Kalau dia bersambung dengan huruf jar. Nazartu ila Zaid. Saya melihat ke Zaid. Tapi kalau nazartu Zaidan artinya saya berarti maknanya jadi berubah di situ. Maknanya memberi senggang waktu, memberi tunda waktu atau saya menunggu Zaid. Nazartu Zaidan, saya menunggu Zaid. Bisa berubah maknanya seperti itu tergantung dia apa namanya koneksinya dengan huruf jar atau tidak. Sa'alahu an yunzirahu fa'anzarah. Dan Allah pun memberikan senggang waktu untuk iblis. Kita kalau berpikir kenapa nggak dimatiin sekalian itu. Kalau nggak dimatiin manusia ini kalau nggak ada musuhnya sombong. Manusia ini kalau menang terus sombong. Maka perlu Allah Azza wa Jalla ciptakan musuh. Ada kebaikan, ada kejahatan. Sehingga manusia waspada. Qala thumma qala aduwullah. Astagfirullahaladzim. Benar-benar nggak tahu terima kasih. Dia memohon kepada Allah. Ya Allah, anzirni ila yaumi ba'asun. Ya Allah, tolong beri saya waktu hidup sampai hari kiamat. Panjang sekali umurnya iblis ya. Coba kalau umurnya Adam seperti itu panjangnya sampai sekarang di muka bumi. Nyebarkan kebaikan. Masya Allah luar biasa. Adamnya tinggal cerita, iblisnya masih terus sampai hari kiamat. Kenapa? Kalau orang baik, nggak bakal betah hidup di dunia. Kalau orang baik, nggak betah hidup di dunia dia. Paling 60, 70 tahun, 80 tahun udah cukup menikmati dunia. Panggil oleh Allah Azza wa Jal. Iblis karena memulai memiliki, memiliki misi, dia meminta. Tapi coba lihat. Allah Azza wa Jalla memberi dia mengabulkan permohonan dia. Apakah berterima kasih? Tidak. Ternyata setelah dikabulkan permohonan dia, meminta supaya diberi hidup sampai hari kiamat. Apa kata dia? Fabima agwaitani la aq'udanna lahum siratakal siratakal mustaqim thumma la atiyannahum من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين Al-A'raf ayat 16-17 Setelah diberi kesempatan untuk hidup sampai yaumul qiyamah <clears throat> Ternyata Bukannya berterima kasih Justru dia bersumpah lagi di hadapan Allah. Fabima aghwaytani. Ya Allah, engkau telah mengusirku dari surga ini. Engkau telah menyesatkanku dari surga ini. Maka saya bersumpah dan berjanji la aqudanna. Berapa huruf sumpah di ayat ini? Di dalam bahasa Arab la aqudanna berapa sumpah ini? Berapa huruf sumpah? Dua ya. Lam dan nun. Taukid. na, Lamnya lam sumpah, nunnya sumpah. Jadi kalau diterjemahkan itu berarti apa? Kita itu sumpah aja biasanya sudah diartikan sungguh-sungguh. Berarti kalau dua kali sumpah, empat kali mestinya ya. Sungguh, sungguh, sungguh, sungguh. Sumpah dua kali di sini. La na. Lagi pula perhatikan kalimat la'aqudanna. Itu lain dengan hanya sekedar saya akan menggoda anda. La'aqudanna dia mengatakan kalimat godaan itu dengan duduk. Saya akan duduk. La ilaha illallah. Artinya berarti kata para ulama sebagaimana diceritakan fa'innal qa'id ala syai' mulazimullah Artinya berarti saya nggak akan lepas dari mereka. Saya nggak akan lepas. Kapan setan lepas dari kita? Hah? Kalau udah meninggal. Kita tidur, setan nggak tidur. Itu kerjanya setan. Kita tidur, setan nggak tidur. Ganggu aja. Bahkan kencing di celana kalau apa kencing apa di telinga kalau kita ketiduran. Kata Rasulullah ketika ditanya orang yang tidur sampai bangun pagi nggak salat fajar, beliau mengatakan zakarajulun bala syaitan fi udhuni. Itu adalah orang yang dikencingi syaitan telinganya. Coba perhatikan. La aqudan dalam mulazim. Summa la Kemudian saya akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, sehingga sangat sedikit mereka yang bersyukur. Makanya barakallahu fikum ya ikhwan. Kita jangan lalai. Dan jangan meremehkan musuh. Petinju itu bisa aja kalah karena meremehkan lawan. Dianggap lawannya ini kecil. Dianggap lawannya ini pukulannya nggak begitu sakit. Sehingga lawannya sudah berusaha nguras tenaga, nonjok, mukul, ninju, dia masih aja ngejek. Karena merendahkan orang, nggak ada persiapan, begitu ditonjok dadanya KO. Kita juga seperti itu. Sekarang lihat azamnya syaitan. Saya akan pengaruhi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, "Walam yaqul wa min fawqihim." Dia tidak mampu mengatakan saya akan goda mereka dari atas mereka. Lianna rahmata tanzilu min fawqihim. Kenapa dia nggak mau, nggak nggak berani dan nggak sanggup mengatakan saya akan pengaruhi mereka dari atas? Karena rahmat Allah azza wa jalla turun dari atas. Artinya sekuat apapun syaitan menggoda dan mempengaruhi anda, dia tidak bisa menghalangi anda dari rahmat Allah azza wa jalla. Satu. Kalau sudah seperti ini prinsipnya syaitan, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, maka berarti kita juga jangan lupa melawannya setiap hari. Lihat itu hadis Ibnu Umar radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu an, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam La yadau hadhihi da'wati hina yumsi wa hina yusbih. Beliau tidak pernah meninggalkan zikir dan doa ini ketika pagi dan sore hari. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadni min baini adaya, wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an min Dilawan. Iblis bersumpah akan mempengaruhi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maka Rasulullah melawannya setiap pagi dan sore. Apa itu dilawan? Dengan zikir. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Ya Allah, lindungilah aku di dunia dan di akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, lindungilah saya. Lindungilah agama saya. Lindungilah dunia saya, lindungi harta saya, lindungi keluarga saya, lindungi diri saya ya Allah setiap hari. Rugi Anda kalau nggak baca doa ini setiap pagi dan sore hari. Modal berapa sih? Modal berapa? Gak punya duit beli bukunya, gak punya download di HP. HP manfaatkan, beli HP yang mahal manfaatkan untuk yang bermanfaat. Download tu Play Store, ada. Buku zikir, buku doa, Hisnul Muslim ada. Yang lainnya juga ada. Allahumma inni أسألك العافية في الدنيا اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي dalam sebagian lafaz aurati wa amin rawati ya Allah tutupilah segala kekurangan dan aib-aib atau dosa-dosaku wa amin rawati tenangkan hati saya ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Azza wa Jalla wa amin rawati dan berikan ketenangan ketentraman pada hati dan jiwa saya. Nah, wa amin rawati. Subhanallah. Allah karena memang ketenangan hati itu sangat penting. Apa artinya orang bergelimang dengan harta kalau hatinya gak tenang? Harta banyak, anak banyak, istri banyak, tapi hati gak tenang. Masya Allah. Wa amin ro'ati. Dan berikan ketenangan jiwa. Allahumma hafadni min bayni adaya wa min khalfi وعن يميني wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi azamatika an ugtala min tahti. Ya Allah, lindungilah aku dari depanku. Enggak usah jauh-jauh lah. Anda nyopir aja kadang nyopir mobil motor. Anda sudah hati-hati dari depan Anda ditabrak. Anda sudah hati-hati dari belakang Anda ditabrak. Anda sudah hati-hati dari sebelah kanan diserempet. Anda sudah hati-hati sebelah kiri jeblos. Maka Rasulullah berdoa setiap pagi dan sore. Allahumma hafadni. Ya Allah, lindungi aku dari depanku. Dari belakangku. Dari kananku. Dari kiriku. Dari atas. Lebih kalau tadi setan setan nggak ngomong dari atas, saya akan pengaruhi mereka dari atas. Kalau Rasulullah juga mengatakan dari atas. Kenapa? Banyak kan orang yang diadab dari atas. Ada orang mampus kena petir. Adab dari atas. Ada orang mati kena sambaran semburan awan. Sehingga Rasulullah berlindung kepada Allah wa min fawqi. Lindungi aku ya Allah dari azab yang datang dari atas. Wa min tahti dan lindungi aku ya Allah dari azab yang datang dari bawah saya. Kata Imam Abu Dawud rahimahullah ketika meriwayatkan hadis ini, qala waqi'un wa min tahti ya'ni al-khasf. Dan lindungi aku ya Allah dari azab yang datang dari bawah yang dimaksud adalah gempa bumi. Barusan kan saudara-saudara kita di Palu beberapa hari yang lalu ada yang ditenggelamkan. Itu bumi cuma terbelah aja. Rumah masuk nutup lagi. Astagfirullahaladzim. Maka Rasulullah berlindung. Gak akan mungkin meremehkan zikir-zikir yang seperti ini. Gak akan mungkin meremehkan doa yang seperti ini kecuali karena kebodohan dia atau karena kelalaian dia. Setan sudah berjanji di hadapan Allah itu di zaman ayah kita Adam. Saya akan pengaruhi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Supaya banyak di antara mereka yang gak bersyukur. Kitanya santai-santai aja. Rasulullah mengajarkan kepada kita doa kita gak pernah ngamalkan. Seakan-akan kita ini adalah penakluk syaitan. Ah, setan gak ada apa-apanya bagi saya. Rasulullah mengatakan, kenapa? Karena dia juga setan. Sehingga dia mengatakan setan gak ada apa-apanya. Kenapa? Karena setan juga bingung godain setan gimana orang kayak gini. Wong dia sendiri juga sudah setan, masa mau digoda? Berlindung kepada Allah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan doa ini di setiap pagi dan setiap sorenya. Wa min fauqi wa udhu bi azamatika an min tahti. Dan lindungi aku dengan keagunganmu ya Allah dari azab yang datang secara tiba-tiba dari bawahku. La haula wa la quwata illa billah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu an dinakal wadih Qala Ibnu Mas'ud huwa kitabullah Qala Jabir huwa al-Islam Qala Mujahid huwa al-haqq Ibnu Abbas ketika menafsirkan la aqudan la lahum siratak siratakal mustaqim Saya akan duduk menghalau mereka dari jalan yang benar Kata Ibnu Abbas, siratakal mustaqim adalah agamamu yang jelas. Kata Ibnu Mas'ud, kitabullah. Kata Jabir al-Islam. Kata Mujahid, kebenaran. Kata Imam Ibnu Kathir wal Jami' kata Imam Ibnu Al-Qayyim wal Jami' ibaratun an ma'nan wahid wa huwa at-tariqul muwassilu ila Allah taala. Semua itu adalah intinya satu di mana artinya setan akan terus berusaha menghalangi jalan kita menuju Allah Azza wa Jalla. Astagfirullahaladzim. Yang baik makin hari bergulat dengan tiap hari bergulat dengan syaitan. Yang jahat makin jahat, yang baik bukannya makin baik. Itu kenyataan. Yang jahat makin jahat, yang baik bukan makin baik. Yang baik-baiknya tanggung-tanggung. La ilaha illallah. Kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jalla, habis kita ini. Apa kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an? Ma nazala bala'un illa bidhanbin wa ma rufi'a illa bitaubah. Tidak ada satupun bala yang turun di muka bumi ini menyimpa negeri, menyimpa kampung, menyimpa pribadi Anda, kecuali semua itu terjadi karena dosa. Wama rufi'a illa bitawbah. Dan tidak akan mungkin Allah Azza wa Jalla mengangkatnya kecuali dengan taubat. Itu kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Di zaman Umar bin Khattab Sempat terjadi goncangan sedikit di kota Madinah. Beliau mengatakan, Ahdathum wallahi, lain hasala zilzalun akhar, la akhrujanna min baini adhurikum. Kata Umar bin Khattab, demi Allah, wahai masyarakatku, ada di antara kalian yang berbuat dosa, yang berbuat kemungkaran. Kalau terjadi lagi goncangan kedua kali, saya akan tinggalkan kalian dan saya nggak akan tinggal bersama kalian yang berbuat dosa ini. Kalau zaman sekarang berapa dosa itu coba? Kalau bukan karena rahmat Allah Azza wa Jal. Dalam hadis Zainab bintu Jahsh. Beliau mengatakan, Dakhala alaiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fazi'un. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku dan terlihat tampak dari wajah beliau wajah memikirkan sesuatu, wajah galau. Qala la ilaha illallah. Wailul lil Arab min syarrin qad iktarab. Beliau mengatakan binasalah bangsa Arab. Telah dekat kehancuran dan kebinasaan mereka. فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين إصبعيه السبابة السبابة التي تليها Kata beliau telah terbuka hari ini penjara Ya'jud dan Ma'jud seukuran ini. Beliau melingkarkan jari telunjuk dengan jari jempolnya. Zainab bintu Jahash penasaran. Ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun. Ya Rasulullah, apakah mungkin kita dibinasakan oleh Allah SWT sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang yang saleh? Perhatikan. Ternyata adanya orang yang saleh itu bukan jaminan selamat. Kata Zainab, "Ya Rasulullah, anahlaku wa fina salihun?" Apakah Allah Azza wa Jalla akan membinasakan kita? Sedangkan di tengah-tengah kita banyak orang-orang yang soleh. Banyak orang yang salat, banyak ulama. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza kathra al-khabath." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iya. Allah akan membinasakan kalian sekalipun banyak orang yang saleh." di saat kemungkaran sudah merajalela. Sekarang coba lihat kemungkaran. Astagfirullahaladzim. Setiap yang namanya syaitan sudah berjanji la aqudanna lahum siratakal mustasiratakal mustaqim kata Al-Imam Ibnu Qayyim artinya saya akan berusaha menghalangi manusia dari semua jalan yang dapat menghantarkan mereka menuju Allah Azza wa Jal. Astaghfirullahaladzim. Makanya orang untuk baik perjuangannya luar biasa. Sedangkan orang untuk jahat nggak perlu berjuang. Jangan heran kalau anda dulu mantan preman. Aneh masyarakat ini. Dulu kerjaan saya mabok-mabokan, ganggu orang lewat. Tapi semua orang kampung sini nyanjung saya, muji saya. Salut pada saya. Giliran saya sudah sholat, nyunah penampilannya kok pada nggak seneng. Padahal saya sudah nggak nyolong lagi, saya sudah membantu mereka, saya sudah itu yang dinamakan fitnah ujian. Kan memang begitu kan? Waktu dia jadi preman, masya Allah dihormati di situ. Padahal kerjanya nyolong kadang, kerjanya minum, Tapi begitu dia tobat, rajin sholat, nggak ada temannya. Padahal dia nggak nyuri lagi, dia udah nggak jahat lagi. Tetapi sekali lagi, itulah yang namanya cobaan keimanan. نعم وقد تقدم حديث شبرمة بن الفاكه إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه كلها dan sudah kami sudah kita lewati hadis Syubrumah ibn al-Faqih bahwasanya syaitan duduk pada manusia ini dari pada setiap persendian dan aliran darahnya. Kita nggak bisa memang. Astagfirullahaladzim berat. Hari ini kita selamat dari godaan setan. Jangan syukuran. Hari ini selamat dari godaan setan, jangan syukuran. Masih ada malam nanti. Malam selamat dari godaan setan. Jangan syukuran dulu, masih ada besok. Terus seperti itu. Memang intinya kehidupan kita ini adalah berjuang. Berjihad. Makanya kalau dikatakan agama Islam itu adalah agama jihad, ya sebenarnya nggak salah. Memang tiap hari kita berjihad melawan syaitan. Orang sholat perlu jihad. Melawan nafsu, melawan syaitan. Nam. tetapi kalau yang dimaksud agama Islam adalah agama perang, adanya hanya perang, ya jelas salah. Tapi kalau jihad, nam, memang tiap hari ini kita berjihad. Apa sih itu jihad? Badlul juhud. Deh yakni menumpahkan segala kemampuan untuk memerangi sesuatu yang mengganggu kita. Apa yang mengganggu kita setiap hari ini? Syaitan. Kita lawan. Puasa diganggu oleh syaitan. Perlu kita lawan. قال الحديث فما من طريق فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه يقطعه على السالك maka tidak ada satupun jalan kebaikan. Kecuali syaitan akan duduk di sana dan berusaha untuk memutus jalanmu. Memotong jalanmu. Astagfirullahaladzim. Makanya di antara perintah Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran apa? Wa qur Rabbi apa namanya? La, A'udzu bika min hamazatis asyayatin. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan. Begitu lahir di dunia, itu setan sudah memproklamirkan permusuhan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di dunia, setan datang pertama kali menusuk pinggangmu sebagai tanda permusuhannya kecuali Isa bin Maryam. Di dalam kandungannya sang ibu berdoa, "Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim." Dan aku melindunginya denganmu ya Allah dari godaan syaitan dan juga dari anak keturunan dia. Naam. Zuhur jam berapa ya, ikhwan? Ah? Jam berapa? kurang berapa sedikit aja lagi gak apa ya. Biar nggak ada yang tergoda setan. Nah. Kalau orang lagi taklim ngantuk termasuk godaan setan bukan ya? Kayaknya ya nggak mesti juga sih. Bisa jadi bukan godaan setan. Bisa jadi memang ngantuk aja dia. Bisa jadi emang ngantuk karena tadi malam sholat malam. Berarti kan bukan godaan setan. Tapi kalau karena tadi malam nonton Piala Dunia ya berarti godaan setan. Ngantuk maaf, kenapa tadi malam bangun jam 2? Ngapain lo bangun jam 2 nonton Piala Dunia? Ya berarti godaan setan. Tapi kalau ngantuk kenapa tadi malam bangun jam 3? Kenapa sholat malam? Masya Allah. Luar biasa berarti. Udah tidur aja lagi nggak apa-apa. Persiapan untuk sholat malam nantinya. Jadi berarti belum tentu ya. Kita harus husnudzon aja. Nah. Qawluhu. Thumma la'atiyannahum min bayni aidihim. Firman Allah Azza wa Jal. Kemudian aku akan datangi mereka dari depan-depan mereka. Min bayni aidihim. قال ابن عباس في رواية عطية عن بركات ابن عباس دلم رواية عطية من قبل الدنيا وفي رواية على عنه أشككهم وفي رواية علي عن أشككهم في آخرتهم كتب ابن عباس ketika menafsirkan uh, ayat saya akan datangi manusia dari depan mereka ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, aku akan pengaruhi, aku akan sibukkan mereka dengan dunia. Tafsir yang kedua, aku akan buat mereka ragu dengan akhirat. Makanya kadang-kadang ya ikhwan barakallahu fikum berfikirlah kita ini secara singkat, secara simpel aja. Dunia itu serba menjanjikan. Tidak memberi jaminan. Akhirat serba menjamin bukan menjanjikan. Tetapi orang lebih banyak mengejar janji atau jaminan. Janji. Itulah manusia yang lemah akalnya wa khuliqal insanu dha'if. Rasulullah mengatakan siapa yang puasa Ramadan karena keimanan dan keikhlasan akan diampuni dosanya. Jaminan atau janji? Hah? Jaminan bukan janji. Anda puasa karena ikhlas lillahi taala dan iman, diampuni dosamu. Jaminan bukan janji. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات Berikan kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga, janji atau jaminan? Jaminan. Beda dengan dunia. Kalau dunia serba menjanjikan tetapi tidak menjamin. Dunia Ketika orang sudah asyik sibuk dengan dunia yang ada di benaknya, janji seribu janji seakan-akan dia kaya. Kenyataannya ada orang yang kerja 24 jam nyari dunia nggak kaya juga sampai tidur di stasiun itu. Sampai tidur di stasiun, tidur di alun-alun, tidur di terminal. Jadi kuli, jadi ini. nggak kaya juga. Padahal di dalam benaknya seakan-akan kalau sudah sibuk luar biasa itu bakal kaya enggak. Itulah dunia pengkhianat. Jangan sampai kita menjadi korban dunia. Pikir kita. Dunia umur kita berapa kita bakal tinggalkan. Nah, Makanya saya sering ingatkan Walaupun itu bentuknya candaan tapi bermanfaat. Gak ada sejarah di dunia ini. Orang itu sakit karena banyak berdoa. Tapi kalau orang sakit karena banyak mikir, jangan tanya. Itulah dunia. Mikir, apa yang dipikir? gak ada yang tercapai satupun. Ujung-ujungnya stres. Sakit. Asam lambungnya tinggi. Dibawa ke rumah sakit kata dokter kecapean. Kecapean apa? Kerja apa juga ibu saya ini? Bukan kerja mikir. Apa yang dipikirkan di dunia? Mikir ini, belum lagi tercapai yang ini, ada lagi yang dipikirkan, belum lagi yang tercapai yang ini, mikir duit lagi, belum lagi duit. Ngapain dunia dipikirin? Stres. Stres kalau mikirin dunia. Naam. Banyak yang diperlu dipikirkan di dunia ini stres. Makanya barakallahu fikum lihat kata Ibnu Abbas radhiyallahu an ثم لأقودنهم ثم لآتينهم من بين أيديهم kemudian saya akan goda mereka saya akan datangi mereka dari depan mereka artinya saya akan sibukkan mereka dengan dunia maka wahai orang-orang yang menyibukkan diri dengan dunia berapa gajimu sampai nggak sempat sholat berapa upahmu sampai nggak sempat sholat berapa omsetmu per hari sampai nggak sempat sholat Kalaupun omsetmu per hari miliaran, apakah miliaran itu bakal kamu bawa meninggal nantinya? Tidak. Yang kamu bawa adalah nilai sedekah dan salatmu. Dunia. Wa kadzalika qala Al-Hasan min kibalil akhirah takdziban bil wal jannati nar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, saya akan menggoda mereka dari depan, yaitu saya akan sibukkan mereka dengan dunia, lalai dengan akhirat, atau bahkan sampai mendustakan agamanya. Astagfirullahaladzim Kalla bal tuhibbun al-ajilah. Sekali-kali kalian wahai manusia tidak. Sesungguhnya kalian sangat menyukai dunia. Wa al-akhirah dan kalian mengabaikan dan meremehkan akhirat kalian. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia ini cinta benar-benar cinta kepada dunia. Wa innan nafsala ammaratun bisu. Dan sungguhnya jiwa manusia ini makmur dengan kejahatan dan kerusakan. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa' والبنين والقناطير المقنطرة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا إلى آخر الآية manusia selalu ditipu dengan itu semua tertipu dengan syahwat kepada dunia kepada wanita kepada harta lupa dengan agamanya wal billah Naam Ibnu Abbas mengingatkan kepada kita bahwa di antara cara syaitan berusaha untuk memperangkap kita, menggoda kita adalah dengan cara kita ini disibukkan dengan dunia. Nah, sepertinya jarang kita dengar. Di dunia ini barakallahu fikum, orang tersibukkan dengan sholat dari kerjaan. Tapi kalau orang tersibukkan dengan kerjaan dari sholat ya banyak. Yang jelas Allah salam atau al afiyah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamat lillahi rabbil alamin. Demikian ikrarnya seorang mukmin. Wallahu alam bisawab. Lanjutnya kapan Ibu berarti? Ba'da asar? Iya. Ba'da asar ya insyaallah ya. Ba'da asar, ba'da maghrib, ba'da isya insyaallah. Karena waktunya sehari nggak apa-apa lah diborong aja insyaallah. Baik, alhamdulillah. Sebenarnya dari panitia mintanya itu mustalah hadis. Setelah saya buka-buka mustalah hadis, hadis gharib adalah al-gharib marawa rawin faqat. Wal gharabatu qasim ila kismain. Hadis gharib gharib mutlak gharib nisbi. Ini diterjemah gimana cara nerjemahannya ini? Hadis gharib hadis yang aneh, yang asing. Nerjemahannya susah. Saya minta mohon maaf kalau daurah mustalah hadis itu kalau di hadapan talibul ilm yang paham bahasa Arab tanpa harus diterjemah enak. Tapi kalau pesertanya umum ya berat. Gimana cara nerjemahannya? Susah. Ya udah Ustaz ganti aja kalau gitu, ganti yang ini ya. Kenapa? Pengalaman diaman, guru kita ngajarin kita akidah ya, tadmuriyah, tahawiyah, mustalah hadis, ngajar, membaca lancar sekali kayak kereta api jalannya, baca cepat sekali. Baca. Kadang-kadang begitu tersendat. Kalau di sana kan kita nggak mau. Ya, ya kawan, suf Ntar saya mau tanya dulu. Tadi baca ini itu artinya apa? Ya? Wallahu alam. Baca lagi. Jadi dia baca ternyata dia sendiri ditanya nggak tahu artinya. <laughs> Kenapa bahasanya? Sementara kita dituntut harus mengartikan huruf per huruf dan susah. Lah mustalah hadis Mau mengartikan gharib ada dua. Hadis gharib, gharib nisbi, gharib mutlak. Kemudian, ya Allah, nerjemahnya gimana ini kayak gini? Susah, terus sudah nyerah. Alhamdulillah milihnya ini aja udah gak apa-apa Nanti insya Allah. Sehingga problem dia ini saya juga minta, saya bilang, saya tolong bisanya hari Sabtu aja. Hari Ahad saya ada jadwal. Tetap di masjid eh, Pekalongan di pabrik Sarung Gajah Duduk sehingga saya minta udhur bilang alhamdulillah tidak apa-apa. Tapi barakallahu fiikum.